Dia mendatangkan kasar zikir di dalam ruku zikir dalam tidak zikir dalam sujud zikir dalam duduk di atas sujud ini baca semua sebelumnya membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha baca biasa jangan dulu jangan dihilang umpama nggak baca ya boleh ya sah ini sunnah loh anggap orang ruku Allah wabar langsung سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تعالى تعالى ما سبحانه بالعظيم وبحمده dengar boleh saja maksudnya tapi kurang af bila pengajaran baca saja biasa Allahu Akbar Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih biasa tiga kali lalu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Sami Allah kabir Sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu من السماوات إلى آخرها حتى سبحان الله والحمد لله duduk begitu untuk sujud wabarakatuh warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani lalu baca Allah alhamdulillah ini afdolnya jadi tidak mengurangi kesunatan jadi lengkap sholatnya jadi jangan dikurangi sekarang masalah waman nasi tasbihati au ba'duha fi ruknin atabiha fil ba'dahu kalau orang lupa atau kekurangan bagaimana? Ya baca sesudahnya. Umpamanya dalam rukuk ya. Anggap rukuk. Peraturannya kan membaca 10 loh. Sekarang yang rukuk. Subhanallah azim bihamdi. Subhanallah azim bihamdi. Subhanallah rabbil azim bihamdi. Tak lupa atau bagaimana naik. Asami Allahumma hamidah. Ingat tuh belum baca lagi. Ya baca double sekarang. Baca berapa? 20. Tapi kalau tadi baca Allah Alhamdulillah Allah hanya tujuh. Kami Allah Alhamdulillah ingat kurang berapa? Tiga ya banyak tiga. Tambah sepuluh tiga belas. Nah, ini yang masuk, Rokok lupa. Sampai Allah Alhamdulillah ini tidak biasa ya. Ini ini baru baru menjalankan karena masih banyak rupanya ya. Rukun tidak baca. Sampai Allah Alhamdulillah. Rabbana lakal hamdu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sadar. Allah sujud. Baru ingat, wah tidak baca. Baca berapa? 30. tukur, tidak baca, kita tidak baca, sekarang sujud. Jadi tiga kali. kan bagiannya ruko, bagiannya tidak, sekarang dia sujud. Tiga kali. 30 wabah di nanti di di Saudi di rukuk yang kedua. Oh tidak tidak tidak tunggu rukuk kedua lupa lagi nanti bagaimana <laughs> rukuk kedua bagaimana ah, tidak ya rukun sesudahnya jadi nggak nggak repot so, kalau orang punya utang lekas bayar kan enak <laughs> orang ini kalau kalau mikir itu segera itu قاوم الناس التصبيحات أو بعضها في ركن أتى بها في الذي بعده أي في الركن الذي بعده dalam rukun yang sesudahnya rukun tidak baca dalam sana Alhamdulillah misal Allah Alhamdulillah tidak baca ya dalam sujud begitu saja. itu gampang masalah umpama dalam malam-malam yang penting orang mau ngajar itu baik anggap malam hari raya umpamanya malam nisfu Syaban <coughs> malam Arafah ya nah, ini malam-malam yang ada ada keutamaannya dilakukan nah, ini baik sekali siapa Si sholat as tasbih pun dia setiap malam, boleh ini baik sekali atau setiap Jumat sebagainya. Kalau tidak ya malam-malam yang yang ada kepentingannya, ada ke, keutamaannya. Nah, ini. Apa diamalkan? قلت وينبغي للمتنسك kata Syekh Musannif dan sukses bagi orang ahli ibadat mutanasik muta'abbid orang ahli ibadat nusuk itu ibadat maka kalau kita membaca doa kita kan ada Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mawati alamin. Nusuk itu ada ibadah, ibadah dia itu dan itu semua. Jadi ibadah, nusuk. Termasuk kalimat nusuk itu juga ibadat haji. <clears throat> Maka amal-amal haji dinamakan mana? Sik. Nah, ini nusuknya. Adapun kalimat nusuk adalah makna ibadat. Jadi mutanak mutanasik, muta'abid orang yang ahli ibadat. <clears throat> Sejajarnya bagi orang yang betul-betul ahli ibadat, Allah yad'ahal salata. Jangan meninggalkan salat ini di kulis pada setiap seminggu Jangan tinggalkan jika mau nggak bisa, ya kalau berat repot dan sebagainya, setiap minggu jangan tinggalkan. Kalau misalnya setiap seminggu masih begitulah kerepotan, jangan tinggalkan awfikul sahri. Tiap bulan setidak-tidaknya tiap bulan sekali. Tiap bulan sekali. Orang harus mempunyai ada apa kebiasaan ibadat walaupun sebulan sekali. Jangan kalah dengan orang ahli tamasya. Kadang-kadang tidak mau tamasya. Tapi sebulan sekali masih ada. Tidak perlu nonton, tapi sebulan sekali. <laughs> Kalau sudah tahun muda, dapat uang, tanggal lima, mesti nonton. Itu dilazim. <laughs> itu langsung jadwal. Iya. Ayat setidaknya tiap seminggu. Ini kan ahli dunia rugi. Nah kita ganti sekarang. Setiap bulan sekali, sholat. Ya bakti di hawid lah. Memang orang punya kebiasaan, ada kali setiap minggu, setiap minggu mendi ada sebulan kali, <laughs> ke puncak, melencer, tretes, sebulan sekali. Kalau enggak, nah, enggak enak. Memang sudah ada jadwalnya, setiap bulan harus. <laughs> ya, <laughs> biasanya. Ya. Kita harus memiliki kebiasaan yang baik. Apalagi ada keterangan bahwa orang itu meninggal dunia di dalam keadaan kebiasaan. Mata insanu ala ma'asya alaihi. Orang itu meninggal dunia, umumnya, umumnya orang meninggal dunia itu di dalam keadaan menurut ke Iya. kebiasaannya. Jadi orang harus mempunyai kebiasaan yang baik Jangan mempunyai kebiasaan tidak baik. Nanti kalau punya kebiasaan tidak baik, mau dibilang, Iya. Nah, dicabut nyawanya jam keadaan tidak baik bagaimana? Jadi supaya dibiasakan dari mulai muda sampai terus sampai terus mempunyai kebiasaan apa anggap kebiasaan tiap malam baca yasin ya ini kan kebiasaan atau baca salawat atau sholat apa ini kebiasaan yang termasuk sekarang ada sholat tas lebih dibiasakan walaupun hanya sepuluh sekali wa minal mustahabbi al mutaakkidi dan daripada yang disunatkan dan ditakkidkan lagi ihya'u ma bainal isa'aini bi salatin هو الأفضل أو تلاوة قرآن أو ذكر الله تعالى من تسبيح أو تهليل أو نحو ذلك إحياء menghidup hidupkan antara dua isya. Dulu sudah pernah saya terangkan, kalau kalimat itu dua lantas disebut keduanya itu dengan menyebut satu kalimat antara maghrib dan isya maghrib dan isya ini menyebutnya isya aini dua isya maksudnya dua isya ini apa antara maghrib dan isya contohnya azan dan kamat iya ini disebut azanaini La yuraddu du'a'u bainal azanaini. Ay bainal azan wal iqamah. Waktu surat terasa terangkan. Nama sahabat Abu Bakar dan Umar. Kalau kita ambil dua-duanya, dua orang ini Umaraini. Hasan Husain, Hasanain. Hasan Husain, Hasanain. Kurma dan air, yaitu kurma diambil aswadaini alias kurma dan air lain Maghrib dan Isya sebut Isya hari ini. Termasuk yang disunatkan secara muakad antara maghrib dan isya ini sudah dihidupkan dengan ibadah. Ini waktu fadilah. Jadi begini waktu fadilah, waktu ter, waktu punya keutamaan antara maghrib dan isya. Begitu juga setelah sholat subuh sampai puluh isamsi. Kalau puluh isamsi anggap jam 6 waktu atau jam 6.5 kadang-kadang naik turun maju mundur. Anggap jam 6 waktu sudah. Mancingnya subuh anggap jam 5 kurang seperempat. Iya. Sudah. Mulai ke subuh, habis sholat subuh sampai naiknya matahari jam 6. Ya, ini waktu fadilah. Namanya waktu fadilah antara maghrib dan isya ini waktu fadilah. Jangan disia-siakan. Maka disunatkan dengan secara muakkad isilah dengan ibadah untuk menghidupkan. Dengan apa kita hidupkan? Di sholat dengan sholat. Wah ini lebih afdol dengan sholat. Atau baca Quran, أو tilawati Qur'anin baca سورة baca Qur'an ذكر الله ta'ala atau baca ذكر min tasbihin atau dari tasbih atau تهليل لا إله إلا الله antara أنت dan كان nah, ini kebanyakan orang tidak memperhatikan antara maghrib dan isya ini penting sekali baca zikir Walaupun anggap nggak duduk umumnya, ya tidak duduk berbaring jalan-jalan, tapi pokok di sini zikir. Tapi afdolnya duduk, duduk apalagi kalau masjid. Nah sekarang syukur Alhamdulillah di masjid-masjid, di langgar-langgar, umumnya ada pengajian final maghrib wal isya. Nah ini keuntungan. Jadi antara maghrib bisa kita ikut ngaji. Nah, malah kalau ada pengajian, lantas ada orang berpikir lebih afdol ikut pengajian majlis taklim itu lebih afdal daripada orang bikin. Wah, sebagaimana yang sudah saya terangkan, Nabi Muhammad SAW pernah masuk masjid. Ada kelompok sana, ada kelompok sana. Kita kalau Nabi itu zikir pada Allah kan wah ini baik. Sana ada orang bahas ilmu, muzakar ilmu, majlis taklim, kata wah ini baik. Terus Nabi di sini. Ini baik, dikeluar Ini juga baik masjid taklim. Tapi Nabi itu yang mana? Ya, masjid taklim. Terus mengatakan bihada buestu Dengan inilah saya diutus oleh Allah. Memang Nabi diutus oleh Allah untuk menyebarkan il, hmm. ilmu agama Islam. Nah, sekarang di masjid kita bikin sendiri atau kita baca Quran sendiri. Di sana ada pengajian ilmu, bahas ilmu hadis, tafsir atau fikir macam-macam. Afdolnya ikut kadang-kadang tidak ikut baca Quran dikeraskan ya nah ini kan pertentangan mengganggu sudah kecuali kalau tidak ada pengajian nah sudah kita isi sendiri apa baca Quran upaya dibuat wiritan tiap malam jangan tidak atau jangan meninggalkan surat sajadah sebenarnya yasin adalah sajadah alif lamim itu surat yasin surat dukhan surat waqiah dan surat baqarah setiap malam jangan terlambat apa jangan meninggalkan kalau nggak dapat ya habis subuh atau sebelum subuh nah, malam ini masing-masing Selain ada pahala dan ganjaran, ada beberapa khasiatnya yang diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya orang yang membaca saja jadah, apa yang diyakinkan ilmu dan sebagainya insya Allah akan berhasil. Walaupun Yasin Yasin ini sudah kenal beberapa hadisnya bahwa untuk keamanan keselamatan dan sebagainya. Surat Dukhan kalau orang malam baca surat Dukhan pagi 70 atau 30 malaikat turun mencatat pahalanya. Surat Waqi'ah, Nabi mengatakan barang siapa yang setiap malam baca surat Waqi'ah selamat dari melarat. Dan surat Tabarak, orang yang tiap malam baca surat Tabarak besok kalau mati selamat daripada tekanan kubur atau disiksa kubur limain kisaib, eh, kisaib ganjaran. Adapun ganjarannya tiap huruf berapa? Sudah sering saya terangkan. Berdasar hadis Nabi Muhammad SAW, setiap huruf satu hasanat, satu hasanat dilipatkan menjadi sepuluh. sepuluh. Nah ini setidaknya. Apalagi kalau orang sudah membaca Quran dan sebagainya, lalu minta pada Allah, sudah diberi pahala, pahalanya diberikan kepada orang tuanya, neneknya dan sebagainya. Wah ini berapa? surat-surat itu dibaca dalam surat eh, rutin oh bisa saja lebih afdol kalau anda surat tadi dibaca dalam rutin lebih baik rokat pertama baca alif lamim saja. rokat kedua baca yasin Bagaimana? sudah rokat lagi haja khut terus waqiah terus apa tafarok ini sudah lima rokat itu undak kecil ya boleh saja agak nggak kalau nggak apa boleh iya. jadi kalau dibaca dalam dalam sholat wah itu lebih afdal tentu tentu saja maka malah kalau orang baca Quran dalam sholat sedang berdiri itu Sayyidina Ali pernah mengatakan mengatakan dari hadis juga 100 pahalanya satu huruf 100 kalau sholat duduk 50. Kalau di luar sholat, di wudhu 25. Kalau di luar sholat, walaupun tanpa wudhu, ini tadi yang 10 tadi. Satu yang nah, Jadi antara maghrib dan isya, wah ini harus diisi betul.